Ah, dalam hadis kudusi ya bena adama halaktul asya'a min ajlika wa khalaqtuka min ajli hei anak adam kuciptakan dunia dan seluruh alam semesta termasuk akhirat untukmu tapi engkau hai anak adam kuciptakan untukku maka Jangan memikirkan apa yang sudah menjadi hakmu. Tapi pikirkanlah tugas kewajibanmu tunduk kepada Tuhanmu. Ayat yang dibaca oleh guru kita, korik kita tadi. Mengingatkan kita semua. Wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kepada kita kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Allahu Akbar. Kunci seluruh amal diterima oleh Allah itu adalah ikhlas. Ikhlas itu seperti roh. Seluruh amal ibadah itu seperti jasad. Jasad tanpa roh, bangkai, nggak ada artinya oleh sebab itu, mari kita berbohon kepada Allah agar Allah jadikan hati kita hati yang ikhlas. Dalam kitab Futuhul Arifin disebutkan ikhlas itu terbagi tiga. Pertama, ikhlas abidin. Yang kedua, ikhlas muhibbin. Yang ketiga, ikhlas mukarrabin. Apa itu ikhlas abidin? ikhlas abidin, seorang hamba yang beramal, yang beribadah, yang berbuat kebaikan dengan mengharapkan agar mendapat ridhaNya Allah dan surganya Allah. Dan takut dengan murkanya Allah dan siksanya Allah. Selalu di bibirnya terucap doa yang diajarkan baginda Nabi. Allahumma inna nas'aluka redhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar tertanam di hatinya perasaan raja wal khawf seorang anak muda ketika saat meninggal menjelang sakaratil mautnya baginda rasul datang menemui itu anak muda ya syab apa yang kau rasakan saat ini apa jawab itu anak muda Ya Rasulullah, yang kurasakan saat ini, aku merasa takut dengan murka Allah. Takut dengan azab dan siksanya Allah. Aku takut dengan matiku su'ul khatimah. Aku berharap agar Allah ampuni dosaku, agar Allah rahmati aku. Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah dengan zikir la ilaha illallah. Apa jawab Rasulullah? Ya syab, jangan khawatir. Allah akan mengamankan dari apa yang kau takutkan dan Allah akan kabulkan apa yang kau harapkan. Ikhlas abidin mereka semangat beramal, semangat beribadah. Kenapa? Yakin dengan janjinya Allah sorga. Dia senang duduk di majlis ilmu, di majlis dikir. Karena apa? Majlis dikir adalah raudatum min riyadil jannah taman taman sorga. Senang dia bertasbih. Karena tasbih itu adalah tanaman, tanaman sorga. Senang membaca La ilaha illallah. Dikarenakan miftahul jannah. Pembuka sorga adalah La ilaha illallah. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut dengan kemurkaan Tuhannya, takut dengan azab Tuhannya, lalu mengendarikan dirinya untuk tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat, walaupun ada kesempatan karena Allah mengawasinya, maka surga tempatnya. Inilah ikhlas, abidin, berharap agar mendapatkan surga dan ridhonya Allah, takut dengan murka dan siksanya Allah, maka memperbanyak amal dan ibadah. Ikhlas yang kedua, ikhlas muhibbin. Apa itu ikhlas muhibbin? ikhlasnya seorang pencinta inilah amalun lillah dia beramal semata-mata hanya karena Allah tidak terpikir lagi bagaimana itu sorga indahnya. Bagaimana itu azabnya neraka. Karena fokus hatinya, karena asyiknya dengan Tuhannya. Ketika penghuni-penghuni sorga berada di dalam sorga. Allah menanyakan kepada mereka. Hai hamba-hambaku, puaskah kalian dengan nikmat sorga? Mereka menjawab, puas ya Allah. Apakah ada yang kalian ingin minta lagi? Apa jawab mereka? Ya Rob, izinkan kami kembali ke dunia. Oh, hamba-hambaku. Untuk apa kalian kembali ke dunia? Ya Allah, kami puas dengan kenikmatan nafsu kami di surga ini. Tapi kami izinkan kembali ke dunia. Kami ingin sholat sunat dua rakaat. Kami ingin sujud kepadamu, ya Allah. Ternyata sholat sunat dua rakaat lebih indah dari sorga dan isinya. Kenapa? Sorga ciptaannya. sholat sunat dua rakaat bersama pemiliknya. Allah Akbar. Surga ciptaannya, sholat sunnah dua rakaat bersama pemiliknya. Allah Akbar. Ketika Allah umumkan kepada penghuni surga, Hai penghuni-penghuni surga, kalian telah menikmati nikmatku. Sekarang aku buka hijab untuk melihat rahasia kebesaranku. Tadi buka hijab melihat zat wajib wujud. Seluruh manusia saat tersungkur di hadrat Allah ribuan tahun. Eh hamba-hambaku, bangkit dari sujudmu. Kembali ke dalam sorga, temui bidadari yang cantik-cantik. Di sini bukan tempat sujud lagi. Apa kata mereka? Ya Rob, setelah kami menatap keelokan zat dirimu, tidak tertarik sedikit pun hati kami untuk kembali ke dalam sorga, untuk penuhi bidadari. Kau sumber kenikmatan, ya Allah, kelezatan tertinggi, walezatan nazri ila wajikal kirim, memandang keelokan zat diri Allah. Inilah sebabnya Kenapa ikhlas muhibbin ini mereka tidak berharap apa-apa karena lezat asiknya di dunia bermesraan dengan Tuhannya. Satu kabar gembira bagi pencinta Allah. Dalam hadis bagi dan Nabi, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yab'asanna Allah aqwaman yaumal qiyamah fi wujuhimun nur ala manabiri lu'lu'i taghbituhumun nas laisu minal anbiya wala syuhada akan bangkit di dalam kubur di padang mahsyar sekelompok manusia yang mukanya bercahaya bersinar mereka itu kata nabi bukan para nabi bukan para rasul, bukan para syuhada. Di atas mimbar-mimbar mutiara. Semua orang iri, kepingin. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sibhum lana na'rifuhum." Kabarkan kepada kami apa amalnya, apa pekerjaannya di dunia. Apa jawab Nabi? Humul mutahabuna nabi sabilillah min qabailin syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah yazkurun rawahu Tabrani mereka itu adalah orang yang berkumpul karena hatinya mencintai Allah. Dari beberapa penjuru datang ke saat dan berzikir karena cinta kepada Allah. Inilah kelompok orang-orang yang mendapat kemuliaan mereka pencinta Allah. Dari berbagai suku daerah datang jauh-jauh dalam rangka berzikir kepada Allah. Allahu Akbar. Yang terakhir, Ustaz. yang terakhir ikhlas muqarrabin ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im orang yang mukarrabin ini menemukan lezat kenikmatan di dunia bersama Allah dia merasakan sholatnya ibadahnya yang menggerakkannya Allah sebagaimana ketika terjadi perang handak Nabi melempar pasir kepada orang kafir orang kafir tunggang langgang lari ketakutan Allah mengingatkan wama ramaita iz ramaita walakinallaha rama Wahai Muhammad Rasulullah Tidak engkau yang melempar Hai Muhammad manakala engkau melempar Tapi aku Allah yang melemparnya Zahirnya kita tetapi hakikatnya adalah yang menggerakkan kita adalah Allah. Jahirnya Nabi yang melempar, tapi hakikatnya adalah Allah. Inilah perasaan yang tertancap di dalam hati hamba yang mukarrabin. Salatnya, ibadahnya, jikirnya hanya semata pada kena pertolongan Allah, karunia Allah, kudrat dan iradat dari Allah sehingga sombong, ria, ujub, takabur tidak ada yang nampak hanya kebesaran Allah. Inilah barangkali tiga hal ikhlas yang mudah-mudahan Allah tingkatkan dari ikhlas abidin kepada ikhlas muhibbin dari ikhlas muhibbin kepada ikhlas mukarrabin sehingga kita menemukan rahasia waliman khafa maqama rabbih jannatan orang-orang yang khauf dengan Tuhannya menemukan dua sorga. Sorga pertama lejat, asik berbesraan dengan Allah di dunia ini. Dengan zikirnya, dengan salatnya, dengan ibadahnya. Dan nikmat sorga di akhirat memandang keelokan jat diri Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita selalu mohon pada Allah. Ilahi Anda maksudi waridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Semua kerja Allah begini begitu kisahnya A sampai Z. Sebenarnya semua gerak Allah. Betapapun hebat amal ibadah kita, akhirnya Allah juga yang menentukan nilainya. Itulah yang buat kita terus mengemis di tengah malam. Itulah yang buat kita sibuk dengan amal saleh. Tidak asyik melihat apapun lagi kecuali melihat diri ini. Apakah ia ridho atau tidak? Allahu Akbar, surga itu lezat. Tapi ternyata sholat sunnah dua rakaat lebih lezat bagi hamba yang ikhlas karena bersama pemiliknya. Allah Jalla Jalla. Itu nasihat yang paling mahal bagi kami, Ustadz Ahmad Jara. Di ujung kampung antum tinggal, tapi nasihat antum lebih indah Akbar. Mudah-mudahan kita di antara hamba Allah yang Allah gerakkan menjadi hamba yang diridhoinya. Jangan lupa amal jariah untuk pembangunan pondok pesantren Jabal Sindur Azikra hubungi Ahi Awaludin 0856 90010 0856 90010 semoga ayah bunda semua amalnya diterima oleh Allah sebagai amal jariah